Qurratul Ainain adalah nama kitab syarah penjelasan terhadap akidah dua imam Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah. Terakhir kita bahas adalah ucapan beliau-beliau rahimahumullah bahwa ahlul kabair fi masyiatillah bahwa para pendosa-pendosa walaupun dosa-dosa besar mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Orang yang berbuat dosa dari kalangan muslimin itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki Allah adab dia. Kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia. Diistilahkan dengan tahtal masyiah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti Allah bisa mengampuni selain syirik kalau Allah kehendaki maka dikatakan tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya barakallahu fikum Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi menyatakan dan kami ahlu sunnah wal jamaah la nukaffiru ahlal qiblati bidunubihim kami tidak mengkafir-kafirkan ahlul qiblah karena dosa-dosa mereka wa nakilu sarairahum ilallah ya azza wa jal. Dan kita serahkan kerahasiaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sangat berkait ucapan tadi bahwa ahlul kiblah di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah adab dia, bisa jadi Allah memaafkan dia, itu terserah Allah. Maka berarti para pendosa tidak kafir. Karena masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekafiran dan kesyirikan gak akan mungkin diampuni. Berarti dosa-dosa besar itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Berarti barakallahu fiikum bukan kafir. Sehingga kemarin sudah disinggung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan yang saling berperang Saling menumpahkan darah. Jelas ini dosa besar. Tetapi bisa jadi itu keluar dari istihad yang salah. Sehingga tidak jadi dosa buat mereka. Mereka merasa bahwa kami berpegang dengan dalil. Musuhnya juga merasa kami berpegang dengan dalil. Dan terjadilah peperangan. Dan Allah sebut dua-duanya mukminin orang-orang beriman yaitu dalam surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu Kalau ada dua kelompok orang beriman berperang fa aslihu maka damaikanlah keduanya. Berarti bisa saja kesalahan itu terjadi karena istihad dan ternyata orangnya masih mukmin. Juga barakallahu fikum dalil kedua Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man baddala dinahu faqtulu." Siapa yang merubah agamanya, bunuhlah dia. Maknanya adalah orang yang merubah agama, murtad, hukumnya dibunuh. Tentunya oleh penguasa muslim. Yang menjadi dalil adalah ketika ada seorang yang mencuri, Rasulullah SAW tidak membunuhnya, tetapi memotong tangannya. Ketika ada seseorang yang berzina, Rasulullah SAW tidak membunuhnya. Tetapi dalam keadaan mencambuknya dengan seratus kali cambukan ketika belum menikah. Demikian pula ketika ada seseorang yang minum khamr, minuman keras. Rasulullah SAW menghukumnya dengan dicambuk, tidak dibunuh. Apa maknanya? Maknanya berarti mencuri tidak menjadi kafir. Berzina tidak menjadi kafir Demikian pula minum khamar tidak menjadi kafir. Kalau kafir tentunya hadis tadi berkata siapa yang merubah agamanya, keluar dari agamanya, bunuh dia. Tetapi kenyataannya pencuri tidak dibunuh, tetapi dipotong tangannya. Peminum khamar tidak dibunuh, tetapi dicambuk. Barakallahu fikum. Itu dalil kedua bahwa dosa-dosa besar tadi tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Maka ahlu sunnah wal jamaah kata Imam Abu Hatim Razi wa Abu Zurah Razi la nukafiru ahlal qiblah. Kita tidak mengkafir-kafirkan ahlal qiblah. Apa makna ahlul qiblah? Ahlul qiblah adalah orang-orang yang kiblatnya masih sama. Yang sama-sama masih salat. Maka seluruh kaum muslimin yang masih salat, mereka adalah muslimin. Jangan mengkafir-kafirkan mereka karena dosa-dosa mereka. Jangan mengkafir-kafirkan mereka karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Selama mereka masih salat, selama mereka masih kelihatan tanda-tanda keislaman, maka kita hukumi sebagai muslim. Wanakilu sarairahum ilallah. Adapun kerahasiaan mereka yang ada di hati mereka, kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya kerahasiaan dalam hati? kemungkinan orang itu munafik. Pura-pura sholat, pura-pura mungkin kan? Tetapi kita tidak tahu kalau ternyata dia munafik. Bahirnya dia salat, bahirnya dia menghadap kiblat kita, salat dengan salat kita, puasa dengan puasa kita, maka mereka muslimin. Adapun hati mereka, jangan-jangan mereka pura-pura, jangan-jangan mereka munafik, itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nahkum 'ala dhahir Wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi dohirnya Allah yang akan menghukumi batinnya. Allah yang akan menghukumi batin mereka kalau ternyata mereka pura-pura. Kalau ternyata mereka munafik. Kalau ternyata mereka hanya menampakkan dirinya sebagai muslim pada hatinya kafir itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia hanya bisa menghukumi dohirnya yang tampak di mata kita yang terlihat di depan kita, yang terdengar di telinga kita. Terdengar kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terlihat di mata kita kalau mereka salat, maka cukup itu sebagai zahir kalau mereka adalah muslim. Di dalam syarahnya, Syekh Rabi hafizahullah berkata, "Hada raddun alal khawarij kama dzakarna." Ini juga bantahan kepada kaum khawarij sebagaimana kita sudah sebutkan. Bantahan kepada kaum ekstrim yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, bahkan menghalalkan darah kaum muslimin hanya karena dosa-dosa besar. Maka kita berkata nakilu sarairahum ilallahi azza wa jal. Kita serahkan kerahasiaan mereka kepada Allah azza wa jal. Lana zahir. Bagi kita hanya yang tampak saja. Bagi kita hanya yang tampak saja. Huwa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia berkata dengan dua syahadat. Kita tahu, kita dengar, selesai. Itu yang zahir. fil kabair. Ternyata terjatuh dalam dosa-dosa. Jatuh misalnya Fizina, zina, fi syurbil dan sejenisnya. Fama syakala dalik. Lalu kafiro. Kita tidak mengkafirkan. Mengapa? Karena kita melihat dohirnya dia bersyahadat, Bahirnya dia memiliki ciri-ciri keislaman. ilallah. Dan kita serahkan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu qad yakunu munafiqan. Karena bisa jadi orang itu munafik. Kita tidak tahu. Allah yang tahu. Lakin nahnu la nahkum alaihi bin nifaq. Kita nggak bisa menghukumi kamu munafik, mereka munafik, dia munafik, nggak bisa. Karena hati manusia hanya Allah yang tahu. Kita hanya melihat bohirnya. Kalau di zaman Rasulullah SAW, mungkin kita bisa tahu si fulan munafik. Abdullah ibni Ubay ibni Salul, tokoh munafik. Dari mana? Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Dan Rasulullah SAW memberitakan kepada Hudaifah ibni Yaman radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah bin Yaman ini dijuluki dengan sahibus sir, pemilik rahasia. Mengapa dijuluki pemilik rahasia? Karena Rasulullah SAW membisikkan nama-nama munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Sehingga beberapa sahabat yang lain seperti Umar Ibn Khattab, kalau mau menyolatkan jenazah, tunggu Hudzaifah. Apakah dia menyolatkan atau tidak? Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, dia nggak menyolatkan. Kenapa kamu nggak menyolatkan? Hudayfa nggak nggak menyolatkan. Aku khawatir dia juga munafik. Karena Hudayfa tahu siapa-siapa para munafik. Ikhwani fidina azakumullah muslimin rahimani wa Yang kedua, mengapa bisa diketahui mereka munafik? Yang pertama dari ucapan Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika ayat turun tentang munafik, itu mereka betul-betul telah berbuat seperti yang disebutkan dalam ayat. Misalnya munafikin berbisik-bisik begini turun ayat. Para munafik berkata begini dan begitu. Maka para sahabat yang mendengar, oh ini munafik. Sebab persis ketika mereka berkata, turun ayat. Mereka berkata begini, para munafik berkata begitu. Mereka berkata, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kata Allah, nanti orang munafik akan berkata, orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang hina itu. Ternyata yang berbicara adalah mereka, fulan, fulan, fulan. Mereka ini nanti kita akan usir. Orang-orang mulia ini akan mengusir mereka, orang-orang hina. Oh, ini berat yang dimaksud oleh Allah. Sebagaimana ketika kaum muslimin bersama Rasulullah SAW pulang dari Mekah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, turun ayat سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا kata Allah nanti orang-orang yang tidak ikut perang yang tidak ikut berangkat akan berkata kami sibuk dengan anak-anak kami dan harta-harta kami mintakanlah ampun untuk kami yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim mereka berbicara dengan lidahnya tetapi tidak ada dalam hatinya apa itu munafik ternyata ketika mereka pulang berdatangan para munafikin ya Rasulullah syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana bagaimana para sahabat tidak tahu para munafikin oh ini yang tadi baru turun ayatnya di jalan Ketika dalam perjalanan pulang, Allah sudah turunkan ayatnya. Mereka akan berkata begini-begini. Mereka berbaca, berkata di mulutnya. Tetapi tidak sesuai dengan hatinya. Alias nifak. muslimin rahimani wa Maka ini pun sebagai bantahan terhadap syiah rafidah yang mengkaburkan para sahabat. Kata syiah, rafidah, bahwa para sahabat itu kan kita tahu dohirnya saja. Jangan-jangan batinnya mereka munafik. Siapa yang tahu? Jangan-jangan Abu Bakar munafik. Jangan-jangan Umar munafik. Jangan-jangan muhajirin dan asar munafik. Kalau mereka berkata siapa yang tahu, jangan-jangan Allah yang tahu. Kita jawab Allah yang tahu dan Allah turunkan wahyunya akan berkata munafik, akan berkata munafik, akan berkata munafik. Kemudian mereka berkata, oh ini, ini, ini. Sehingga dalam sejarah tercatat muhajirin ya muhajirin, orang-orang beriman. Ansar ya ansar, orang-orang beriman. Dan munafik disebut. Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Nabtal, Da'is, dan sekian nama-nama dari munafik yang tercatat. Mengapa? Karena tadi ayat masih turun. Setiap munafikin berbuat, setiap munafikin berbicara, setiap munafikin berulah, Allah turunkan ayatnya. Munafik berkata begini, munafik berulah begitu, dan seterusnya. Bagaimana tidak jelas? Jelas gamblang seperti matahari. Tetapi ketika mereka berkata, Ya Rasulullah, da'li aqtuluh. Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Fa'innahu munafik. Aku bunuh dia. Dia ini munafik, Ya Rasulullah. Jangan, kata Nabi. Jangan Nanti mereka akan berkata bahwa kita membunuh saudara kita sendiri. Karena orang-orang di luar sana menganggap muslimin secara bahir. Salat ikut salat, puasa ikut puasa. Masa dibunuh? Jangan. Berarti barakallahu fikum. Yang jelas-jelas saja nama-namanya bisa ditentukan fulan dan fulannya. Nabi tetap menghukumi mereka sebagai muslimin dalam sikap di dunia. Tetapi berhati-hati dari mereka karena mereka memiliki ciri-ciri kemunafikan. Apalagi di zaman sekarang bagaimana kita pastikan fulan munafik, fulan munafik. Walaupun mungkin ada tanda-tandanya, mungkin ada ciri-cirinya kalau ini ada sifat-sifat nifak. Iya, tapi jangan dipastikan. Paling tidak kita hati-hati dari orang yang memiliki sifat-sifat munafik. Tetapi menghukumi mereka di dunia ini sebagai muslim. Apa maknanya menghukumi sebagai muslim? Kalau meninggal, ya mewarisi. Kalau ditinggal, kalau meninggal mewariskan. Kalau ditinggal dalam keadaan mewarisi. Kalau dia mati, mewariskan kepada muslimin. Kalau dia ditinggal oleh bapaknya, dia mewarisi dari bapaknya. Sebab kalau kafir, Nabi menyatakan la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim, orang muslim tidak mengafirkan, tidak mewariskan kepada orang kafir. Tidak orang kafir meninggal, anaknya ada yang muslim tidak mendapatkan waris. Muslim meninggal anaknya ada yang kafir tidak mendapatkan waris. Nggak ada lagi hubungan waris mewarisi. Taib, bagaimana kalau munafik? Nggak bisa dikatakan kafir dengan tegas, maka tetap dihukumi sebagai muslim saling mewariskan. Demikian dikatakan oleh Syekh di sini, kata beliau, "Lakin nahnu la nahkum alaihi bin nifaq." Kita tidak menghukumi mereka dengan munafik, wa najzim dengan tegas. Ini munafik tidak. Wa innama na'khudhu bidzahir. Kita hukumi secara zahirnya wa nu'amiluhu muamalatal muslimin. Kita memperlakukannya seperti memperlakukan kaum muslimin. Bagaimana memperlakukan kaum muslimin? Ya kalau salamnya dijawab. Kalau sakitnya ditengok. Kalau meninggal ya diantarkan jenazahnya. Disolatkan seperti muslimin. Sampai pada kalimat fit wa dalam masalah waris mewarisi dan dalam masalah lainnya kata Syekh at-tawarus yakni saling mewarisi dihukumi seperti muslim Walaupun Rasulullah saw wal afiyah hati kita mungkin jengkel kepada orang ini karena kata-katanya, karena sikapnya ada ciri-ciri yang sangat jelas tentang kemunafikannya. Tetapi apakah bisa menghukumi seorang pasti kalau dia munafik? Susah. Kalimat yang mengerikan. Terucap dari seseorang. Tokoh politik. Bahwasanya kalau hukum Islam ditegakkan. Yang terjadi bukan persatuan tapi persatuan. Wah, mereka sebagian sudah mulai merasa munafik dan sebagainya. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang tersebut, Bapak kenapa bilang begitu? Apakah Bapak tidak suka dengan syarat Islam? Astagfirullah. Saya tidak mungkin membenci syariat Allah. Saya muslim. Kalau saya membenci syariat Allah, saya kafir, kata dia. Tetapi yang saya maksud adalah waktunya sekarang ini belum siap mereka. Ya walaupun alasannya kita tidak terima, belum siap, belum ini, belum itu. Kalau kemudian diterapkan akan terjadi kekacauan yang banyak penolakan, penolakan dan seterusnya dan seterusnya. Dianggap belum siap masyarakat ternyata berbeda. Dikira benci pada syariat, dia mengatakan, Wallahi kalau saya membenci syariat, saya kafir. Dan Alhamdulillah, waktu itu saya mendengar sendiri dengan telinganya dari orang itu sendiri. Dari tokoh tersebut. Ikhwan Ibn Azzaqullah dapat pelajaran. Berarti memang kadang-kadang dari luar sana begitu mengerikan. Ternyata ketika sampai di depannya, sampai Qiyamul Hujjah, dia memiliki alasan-alasan. Takwilat, takwilat dan nabar. dengan kita menutup alasan tersebut bisa benar bisa salah. Alasan tersebut tidak kita terima, tetapi berarti dia bukan karena kebenciannya, tetapi karena urusan lain, karena perkara-perkara yang mereka anggap sebagai perkara yang bisa dijadikan alasan. Belum siaplah, belum datang waktunya lah, belum apalagi dan seterusnya dan seterusnya. Allah salam al Maka cukup kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang sebagaimana diucapkan oleh para ulama bahwa ini mereka begini mereka begitu dengan ciri-cirinya cukup tidak jazm kalau mereka kafir apalagi mengatakan munafik fid darkil asfali minan nar mereka itu berpura-pura Islam mereka ini pendeta bersarung dan seterusnya ini kalimat-kalimat yang mengerikan barakallahu fikum kalau untuk waspada silahkan kita disuruh waspada dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri kemunafikan kita harus waspada dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri kesesatan dan penyimpangan. Kita harus hati-hati dari mereka. Ikhwan ibn berkata lagi Al-Musannif rahimahullahu ta'ala Wa nuqimu Fardal jihadi Wal haji Ma'a immatil muslimina Fi kulli dahrin Wa zaman Dan kita menegakkan kewajiban jihad Dan kewajiban haji bersama para penguasa kaum muslimin fi kulli dahrin wa zaman di setiap zaman di setiap masa menegakkan ibadah-ibadah yang disifati dengan ibadah jamaiyah ibadah jamaiyah adalah ibadah yang tidak bisa dilakukan sendirian seperti berperang nggak mungkin bisa sendiri-sendiri harus berjamaah dan ada imamnya, ada komandannya, ada yang memimpin, ada yang mengatur strategi dan sebagainya, maka tidak bisa kecuali dengan imam. Maka kata beliau, kata Abu Hatim Razi dan Abu Zur'a Razi, nuqimu fardal jihad. Kita tegakkan kewajiban jihad. Jihad dalam artian berperang dengan penguasa. Demikian pula haji dengan penguasa. Dan di dalam kitab-kitab lain dari para ulama seperti Syarah Qidah Tahawiyah atau seperti kitab lainnya nukimul jum'a wal jama'ah wal a'yad. Menegakkan salat Jumat, menegakkan salat berjamaah dan menegakkan salat dua hari raya bersama penguasa. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi hafizahullah taala, liannal al-hajja la budda an yakuna tahta israf imamin min a'immatil muslimin." Karena yang namanya jihad harus di bawah pengaturan israf dari seorang imam, dari imam-imam kaum muslimin, dari seorang penguasa, dari penguasa-penguasa kaum muslimin wal jihadu la budda an yakuna biqiyadati imam min a'immatil Islam yang namanya jihad harus dipimpin oleh seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin muslimin walaisal amru fawda tidaklah urusan jihad ini fawda ini membentuk jamaatul jihad yang ini membentuk jamaatul amar ma'ruf nahi munkar yang ini membentuk jamaah meluruskan yang bengkok Ternyata mereka bergerak dengan kekuatan, bergerak dengan tangan, dengan senjata. Kacau. Akan terjadi kekacauan di mana-mana. Tidak berhak untuk mengangkat senjata, tidak berhak untuk ber, berbuat ingkar munkar atau jihad dan sebagainya dengan senjata kecuali para penguasa mereka berhak untuk itu. Adapun kita rakyat jelata, adapun mereka para dai, para ustadz, tugas mereka hanya menasehati dan memperingatkan. Cukup. Adapun menghukumi, fulan harus ditangkap, ya bukan kita. Fulan harus dicambuk, ya bukan kita. Si fulan harus dibunuh, lebih-lebih lagi, bukan kita yang berhak, tetapi penguasa. Istilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lakas saif al fatwa. Muhammad bin Abdul Wahab seorang ulama. Sedangkan Ibnu Saud seorang pemimpin. Kata beliau, kata Syekh, engkau pedangnya, aku fatwanya. Ini aku hanya memberikan fatwa, adapun pedang engkau. Wahai Muhammad Ibnu Saud. Itu pertama berdirinya negara Saudi adalah kerjasama dengan dua dua apa dua sisi sisi keilmuan dan sisi kepemimpinan Sisi keilmuannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan di sisi kekuatannya adalah Ibnu Saud. Kata beliau, lakas saif Al fatwa. Engkau pedangnya, aku fatwanya. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Walaisal amru fawda. Maka urusannya tidak kacau. Masing-masing ingin berjihad. Masing-masing ingin berjuang dengan senjata fanahujju maka kita berhaji bersama penguasa wa nusalli wara'ahum dan salat juga di belakang mereka wa idza a'lanun nafir nanfir kalau diumumkan berangkat berangkat ini diumumkan kami akan berperang melawan orang kafir fulani atau negara kafir fulani berangkat kita harus berangkat Wa idza alana Arafat nahujju ma'ahum. Kalau diumumkan hari Arafah telah jatuh, berangkatlah haji, maka berangkatlah bersama mereka para penguasa. Wa nutabi'uhum fi hadhil asya. Kita mengikut mereka dalam perkara-perkara tersebut. Perkara apa? Amal jama'i, ibadah jama'iyah. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau masing-masing beristihad sendiri-sendiri dan kemudian berhari raya sendiri-sendiri. Hari ini ada yang berhari raya, ah, besok ada yang berhari raya lagi, besoknya ada yang berhari raya lagi, besoknya ada yang berhari raya lagi, seminggu kemudian ada yang berhari raya lagi. Mengapa? Masing-masing beristihad. Yang satu dengan hisab, yang satu dengan ru'ya, yang satu dengan ini, yang satu dengan itu. Sampai ada di seberang sana, di luar Jawa sana, berbedanya dengan kaum muslimin di Jawa sampai hampir seminggu hari rayanya. Nggak bisa demikian. Yang namanya berhari raya itu bersama-sama kaum muslimin, bersama penguasanya. Tidak mungkin terjadi kebersamaan kecuali kalau ada kepemimpinan. Tidak mungkin terjadi kebersamaan kecuali kalau ada yang memimpin dan mengatur. Kalau dia nasallahu salam al-afiyah mengaturnya salah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ja'a syakhsun Sa'ala Anas bin Malik. Pernah seseorang datang bertanya kepada Anas ibni Malik radhiyallahu taala an. Pertanyaannya, mata nafir? Qala an-nafar ba'da dhuhur. Dijawab oleh Anas, nafar ba'da dhuhur. Rasulullah SAW salla ba'da dhuhur wa nafar. Rasulullah SAW salat setelah duhur dan berangkat. Kapan mau berangkat perang? Dijawab nanti ba'da zuhur. Rasulullah SAW akan salat. Setelah salat kita berangkat. Walakin alaika antakuna ma'a imamik. Tetapi engkau harus tetap bersama imammu. Bersama pimpinanmu. Kun ma'a imamik. Tetaplah engkau bersama pemimpinmu. Lianna hadha fahima minhu annahu la al imam. Fa'idha al imam fanfir ma'ah. Berangkatlah bersama imam. Kalau imamnya berangkat, berangkatlah kalian. Yang diajarkan oleh Anas. Hendaklah engkau tetap bersama pemimpinmu. Jangan berangkat sendiri-sendiri. Bisa dibayangkan kalau perang berangkatnya sendiri-sendiri. Ya, saya duluan ya. Ya. Sampai sana mati. Sendirian. Bagaimana melawan pasukan musuh? Datang berdua, mati lagi. Datang berlima, mati lagi. Ini barakallahu fikum kedunguan. Tetapi pemimpin akan berkata nanti, kita akan berangkat bersama-sama, kamu dari sisi kanan, kamu dari sisi kiri, kita akan serang, serang dari depan dan seterusnya. Mereka akan mengatur strategi yang mereka tentukan, yang biasanya kalau dulu janahaini wal qalb. kalau itu pasukan tengah, janahain dua sayap adalah pasukan kanan dan pasukan kiri. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu fi kulli dahrin wa zaman. Beliau berkata dalam matanya, yakni Imam Razi, Razian, bahwa itu berlaku setiap masa, setiap zaman. Yani madamal Islam wabakiyal muslimun selama Islam masih ada dan selama kaum muslimin masih ada dan mereka masih memiliki pemimpin-pemimpin maka kita berjalan bersama penguasa dalam ibadah-ibadah jamaiyah nahujju ma'ahum berhaji bersama mereka wanujahid nujahid ma'ahum berjihad bersama mereka ma islam selama Islam masih tersisa Wa mabaqiyal muslimun selama kaum muslimin masih tersisa kullu dahrin wa kullu zaman. Setiap zaman, setiap waktu kita tetap bersama penguasa muslim. Qala rahimahullah wala naral khuruja ala al-a'immati wala al-qitala fil fitnah wa nasma' wa nuti' liman wallahu Allahu azza wa jal amrana wala nanzi'u yadan min ta'ah. Kita tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa, kepada para imam-imam dan kita tidak berpendapat bolehnya berperang dalam fitnah. Wa nasma' wa nuti' liman wallahu Allahu azza wa amrana dan kita tetap dengar dan taat kepada orang yang telah Allah jadikan, telah Allah takdirkan sebagai penguasa kita. Walananzi'ya dan mentoah dan kita tidak mencabut tangan kita dari ketaatan. Perkara-perkara ini insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Biidnillahi ta'ala. Pertama, tidak bolehnya memberontak. Kedua, tidak boleh berperang dalam fitnah. Ketiga, kita harus tetap taat. Dengar dan taat pada penguasa. Dan keempat, tidak mengganggu dan tidak merebut hak mereka tidak mencabut tangan dari ketaatan. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.